الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الليل لباسا وجعل النهار نشورا وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى كافة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين والمؤمنات الذين يعملون الصالحات ويسابقون بالخيرات أن لهم من الله أجرا حسنا وأن لهم من الله فضلا كبيرا اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين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 Sekali lagi pertama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Untuk yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan bahkan kemudahan kepada kita semua hadir di masjid yang kita cintai memakmurkannya, mengagungkan syiarnya, melaksanakan kewajiban kita ibadah salatul Jum'ah berjamaah. Dan khususnya di hari ini tentunya telah banyak kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan harapan semoga semua rangkaian ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudara-saudara jamaah salatul Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maklum dan mafhum seluruhnya adalah kewajiban kita dan tugas kita seluruhnya. Kita terus saling wasiat di antara kita, saling tausiah di antara kita, saling mengingatkan di antara kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengingat waktu-waktu yang masih disediakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang disediakan Allah Tabaraka wa taala, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui berapa lama lagi kita kesempatan itu akan berakhir bagi kita. Maka tidak ada lain mari sudah-sudah sekalian tingkatkan kesalehan kita, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita semakin menyadari bahwasanya tidaklah Allah ciptakan kita seluruh umat manusia kecuali sebenarnya untuk mengabdikan diri kita hanya kepada Allah untuk mengabdikan seluruh daya upaya dan kekuatan yang ada pada diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan agar kita semakin menyadari betapa Allah ciptakan kita di muka bumi ini atau dunia ini diciptakan seluruhnya untuk menguji kita mana di antara kita yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ya ayyuhan nas, ayyuhan nas, inna hadhihi dunya darul tiwa, la darus tiwa. Sering hadis ini kita jumpai sudah sekalian rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai tempat yang di dalamnya penuh dengan kebengkokan. La darustiwa bukan tempat yang serba lurus. Darul tiwa bukan istiwa. Istiwa artinya lurus. Iltiwa itu sebaliknya sudah sekalian rahimakumullah. Manzilu tarahin la manzilu farah. Allah ciptakan dunia ini segala tempat kesedihan bukan tempat kegembiraan yang sebenarnya. Sekalipun sedih dan sulit itu bukan sedih yang sebenarnya, sulit itu bukan sulit yang sebenarnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyatakan Dunia ini tempat bukan tempat segala kesenangan. Sekalipun mungkin di antara kita pernah merasakan kesenangan itu, maka kesenangan itu bukanlah kesenangan yang sebenarnya. Darul farah la darul iltirah. Jadi bukan tempat yang senang tetapi tempat yang sedih. Ini dunia, ini bumi, ini tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita menyadari sudah sudah sekalian rahimakumullah bahwasanya dunia ini diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya Syekh Abdullah Ibnu Alawi bin Muhammad Al-Haddad itu menyatakan ussisat hadhihi dunya ala daril mihani wal baliyan memang penuh dengan segala bentuk ujian-ujian siapapun di antara kita pernyataan-pernyataan kita setiap saat Iman kita itu diuji, kesalehan kita itu diuji, kebaikan kita itu diuji. Semakin tinggi kesalehan kita, mungkin semakin tinggi ujian itu datang kepada kita. Ini harus saudara-saudara sekalian, rahmakumullah, kita semakin menyadari dalam kehidupan ini. Maka dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman arafaha lam yafrah liraha." Siapa orang yang makin menyadari bahwa sundi dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat bengkok bukan lurus, tempat sedih bukan bahagia. Yang sebenarnya sudah sekalian, lam yafrah liraha, dia tidak akan pernah bergembira dengan segala bentuk kegembiraan yang dirasakan di dunia ini. Boleh kita bergembira karena memang gembira bagian daripada manusiawi. Ketika terjadi sesuatu yang menyedihkan, bala, petaka, musibah, ujian dan sebagainya, kita sedih. Itu bagian daripada manusiawi. Tapi saudara-saudara sekalian dikatakan lam yahzan li syiddah. Andai kata ada kesulitan-kesulitan, mereka tidak akan pernah terlalu bersedih hati karena kesulitan-kesulitan ini bukan kesulitan yang sebenarnya. Kaum muslimin saudara sekalian rahimakumullah. Siapa di antara kita yang akan selamanya merasakan sulit di muka bumi? Tidak. Dan tidak juga sebaliknya. Akan terus mudah, terus menerus di muka bumi ini? Tidak. Sudah sekalian. Kesadaran kita semacam ini. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Lam yafrah liraha walam yahzan li Dia tidak akan terlalu gembira dengan kegembiraan dunia dan dia tidak akan terlalu sedih dengan segala bentuk kesedihan dunia. Wa inna Allah Ta'ala khalaqad dunya dara balwa wal akhirata dara Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini adalah tempat segala bala, sedangkan akhirat adalah bagian daripada akibat balasan daripada bala yang telah diterima di dunia itu. Kaum muslimin saudara sekalian rahimakumullah. Faja'ala balwad dunya li sawabil akhirah wa sawabal akhirah min balwad dunya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan balak-balak dunia ini dijadikan, dikirimkan, disampaikan oleh Allah hanya untuk menerima fahala akhirat. Sedangkan fahala-fahala akhirat itu akan diterima disebabkan karena adanya balak daripada daripada dunia min balwat dunia Fayakhudul yu'ta wa yubtala liyujza. Nabi SAW masih menafsirkan, menjelaskan. Kalau ternyata ada sesuatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang diambil dan apa yang milik yang kita miliki itu sesuatu yang paling kita cintai misalnya. Yang paling kita sukai, yang paling kita senangi, yang paling kita sayangi sebenarnya ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita saudara-saudara sekalian yang tidak cinta terhadap harta, tidak suka dengan dunia? Tapi adakah sebagian harta itu yang diminta oleh Allah? Bahkan ada kadang-kadang sebagian harta itu diambil paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta yang kita miliki saudara sekalian, diri kita, roh kita sendiri. Siapa yang tidak sayang dengan diri kita, dengan harta kita, dengan roh kita itu? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menyatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya'khudhu liyu'ta sesuatu yang diambil itu hanya untuk diberikan oleh Allah kepada kita sendiri wa yubtala liyujza kalau ternyata diuji itu sebenarnya hanya untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala namun pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah saudara sekalian di dalam redaksi hadisnya yang cukup panjang ini beliau berpesan fahdharu ayyuhan nas halawata radaiha limirarati fitamiha. Waspadalah wahai sekalian manusia, terutama tentunya kita orang yang beriman kepada Allah. Fahdharu waspadalah halawata radaiha limirarati fitamiha. Kalau ternyata kita, kalian kata Nabi, menjadi orang-orang yang merasa manis ketika bersatu dengan darud dunia itu Bahkan saking manisnya menyatu dengan darud dunia itu dikatakan oleh Nabi roba roba itu adalah seorang bayi yang menyusu kepada sang ibu. Mari kita kaji sekali lagi saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kita dapat memahami bayi yang ketika menyusu kepada ibu, kita dapat memahami pada saat itu. Kita dapat memandangnya, dia lupa segala-galanya. Nangis dia berhenti, bermain dia pun tinggalkan, karena kebutuhannya yang luar biasa atas menyusu tadi itu kepada sang ibu itu. Kalau ada orang-orang terhadap dunia itu seperti bayi menyusu kepada ibu. Sudah-sudah sekalian rahimakumullah. Rasakan kata Nabi SAW. Lima rarati fitomiha. Nanti ketika dia menyapih. Ketika dia terpisah dengan sang ibu itu. Begitu pahit dan begitu tersiksa. Kaum muslimin sudah-sudah sekalian rahimakumullah wahjuru ladhidha ajiliha likarihi ajiliha. Menjauhlah kita dari lezat-lezatnya tipu daya tipu daya dunia itu likarihi ajiliha karena pasti akan menjadikan kesengsaraan kesengsaraan kesedihan kesedihan nanti ketika kita berpisah dengan alam dunia ini wala tas'auna imran umrana darin qad qadallahu khirabiha wala tuwasiluha Waqat arada minkum ijtinabaha. Sudah-sudah sekalian kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kita. Allah tabaraka wa taala begitu rahman dan rahim kepada kita. Berwasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, jangan kalian jangan sampai kita menjadi orang yang berjalan menikmati bangunan-bangunan yang megah mewah itu sementara kita sudah tahu sebentar lagi bangunan itu khira Sebentar lagi dia akan roboh. Sebentar lagi dia akan hancur. Kenapa kita masih terus menerus saja berada di bawah bangunan itu? Begitu kita tenang tentram bahwa berada di bawah bangunan yang sebentar lagi akan membinasakan kita. Begitu imtisal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangunan itu adalah darud dunia, dunia dengan segala gemerlapnya, dengan segala rayuannya yang membinasakan kita, bukan dunia yang akan menjadi bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian, fatakunu li suhtihi muta'arridin wa li uqubatihi mustahiqin. Maka Nabi SAW, kalau ternyata kalian, kita semua manusia, orang-orang yang beriman, sudah tahu bangunan eh, tempat tersebut yang megah mewah itu sebentar lagi binasa, sebentar lagi hancur, sebentar lagi roboh, rusak. Ternyata kita masih saja di dalamnya kita senang maka mustahikina liuqubatih kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan akibat siksaan azab daripada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya akhiratnya mungkin dunianya betapa saudara-saudara sekalian rahimakumullah mari ketika pesan seperti pada saat-saat ini Allah Subhanahu wa taala masih terus tidak selang sekian lama, jarak sekian lama, kembali Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita kepada kita semua orang-orang yang beriman. Dalam ayat Al-Qur'an berapa kali Allah Tabaraka wa taala menyebutkan bahwa hal itu benar-benar seharusnya kita jadikan sebagai pelajaran. Mari kita memperhatikan saudara-saudara sekalian, introspeksi saudara sekalian. Adakah sebagian saudara-saudara kita yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaannya, kemahakuasaan Allah yang di luar jangkauan akal itu ditampakkan terus oleh Allah. Adakah sebagian saudara-saudara kita yang sama sekali tidak mengambil suatu ibrah, suatu pelajaran? Mereka masih terus saja dalam menentang Allah dalam durhakaannya, kemungkarannya kepada Allah tabaraka wa taala. Betapa saudara-saudara sekalian, kisah-kisah terdahulu pun cukup. Berapa kekuatan Firaun la'anahullah dengan bala tentaranya? Seperti apa kekuatannya? Sampai-sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi Allah katakan, Faakhadahu nakalal akhirati wal ula. Akhirnya dibinasakan oleh Allah, disiksa oleh Allah al akhirah di akhiratnya wal ula dan juga dunianya. Saat ini Fir'aun la'anahullah yu'raduna 'alaiha wa asyiya. Di alam barzahnya senantiasa disampaikan oleh Allah api neraka setiap pagi dan sore dan seterusnya. Begitu pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin saudara-saudara sekalian, dan kita memahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala, ujian, petaka dan sebagainya hatta nab'atha fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina Kecuali Allah utus terlebih dahulu. Allah sampaikan terlebih dahulu. Di ibu kota-ibu kota negeri tersebut. Di kota-kota negeri tersebut. Rasul Allah sudah sampai membacakan ayat-ayatnya. Tapi ternyata mereka kadzabu bi ayatillah. Mereka tetap dusta dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Dalam surah Al-Hashar ayat 2. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan segala keputusannya, yakni azab dan petakanya itu min haitsu lam yahtasibu dari cara yang tidak mereka kira. Dari mana itu datangnya? Wa fi akhirnya dijadikan hati-hati masyarakat itu, hati-hati kaum itu, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka setiap saat merasakan takut. Fi Bahkan pada saat itu terjadi kepada kaum Yahudi Bani Nazir yang mereka merasa teguh, merasa kuat pada saat itu. Ketika Allah jadikan perasaan takut di hati mereka itu gentar setiap saat dengan azab Allah tabaraka wa taala pada saat itu sampai tempat tinggalnya sendiri dihancurkan masing-masing mereka berpindah ke tempat yang lebih aman. Ini sudah saudara sekalian rahimakumullah kisah Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu mari fa'tabiru ya ulil absar. Jadikanlah peringatan itu semua wahai orang-orang yang mempunyai pandangan yang luas, yakni orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, apalagi orang yang bertakwa seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan demikian Saudara-saudara sekalian, kita akan semakin menyadari bahwa tidak ada Allah menciptakan jin dan manusia kita semua kecuali untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus tingkatkan iman kita, ketakwaan kita, pengabdian kita kepada Allah tabaraka wa taala. Insyaallah dengan demikian kita menjadi hamba Allah yang selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات والذي خلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المؤصرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذا المعجزات الظاهرات والذي حصل بنوره وجود الكائنات اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن وحافظوا على أنفسكم في جميع الحالات وفي حضور